zikir diambil dari kata-kata syirik maka karena makna ilah tanil hukum maka makna itu menjadi ilah sebab ditetapkannya hukum yaitu disyariatkannya membunuh musyrik membunuh orang-orang musyrik karena kesyirikan ilah disyariatkannya membunuh orang-orang musyrik adalah karena kesyirikan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik فأصلحوا بين أخويكم إذا amar يتو aslihu بين أخويكم Kali ini menunjukkan Perintah untuk mendamaikan itu karena adanya ukhuwah, Karena ada ikannya ikatan persaudaraan Udul marido Semula orang sakit Sudah makan orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan kita ambil misalnya udul marido di sini ada al amr yaitu udul dan ada isim maf'ul yaitu al marid ini al marid ini mustaq dari makna yaitu marad al marid ini diambil dari kata-kata al marad maka perintah untuk menjenguk orang sakit itu disyariatkan karena adanya sakit menerima orang sakit itu diperintahkan karena adanya sakit ya nomor tiga tadi ini dia kelima puluh dalam sahihnya dari Abu Musa al Azhari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namun kalau di teksnya Imam Bukhari itu kebalik kebalikan dengan teks yang disampaikan oleh Syekhul Islam Oke, kan e, Bukhari dikatakan fakul ani. Makna al-ani adalah al akhir Maka tidakkanlah tawanan. Berilah makan orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit. Di juga dilihatkan oleh Imam Abu Dawud eh, dengan lafaz fakul ani wa timul tanpa ada kata-kata muslim eh, usul Tugaskan tawanan dan belah makan orang yang lapar فإذا كان fi'li al المأمور bihi jika fi'il yang diperintahkan itu mustaq diambil dari makna yang lebih luas karena nafsu talab wal iktida maka tolak maka perintah dan tuntutan qad alaqa bisa dzalikal makna a'am maka berkaitan dengan makna yang lebih luas yaitu matluban fi tariqil aula maka diperintahkan dengan uh, mafhum aula itu lebih layak untuk diperintahkan tadi ya, kita lihat faktulun musyrikin maka di sini disyariatkan untuk membunuh orang-orang musyrik karena kesyirikannya. Dari mana ini diambil? Ya, karena di sini perintahnya berkaitan dengan isim maful yaitu musyrikin dan musyrikin itu diambil dari makna yaitu syirik. Maka bagaimanakah jika perintahnya itu diambil dari satu makna yang lebih luas? Bagaimana kemarin membahas tentang masalah mengubah warna uban fakhalifuhum maka antara faktulun musyrikin dan fakhalifuhum ini ya Yahudi dan yang tidak mau menyemir mengubah warna uban mereka maka selisihlah mereka ini maka menyelisih Yahudi dan Nasrani itu fitrahul aula Karena di sini mustaknya itu di al musyukin. Sedangkan itu mustaknya di khalifuhum. Maka jika eh, al musyukinnya saja itu bisa dijadikan ilah, apalagi jika itu dia menjadi fi'il itu sendiri. Saya katakan anak fi'il makmur dimustakan makna amma minhu maka jika fi'il yang diperintahkan itu diambil dari makna yang lebih luas khalifuhum selisihlah mereka yaitu diselisihi orang-orang yang tidak Nasrani dalam semua ciri khas mereka maka makna yang lebih luas itu yaitu menyelisihi itu satu hal yang diperintahkan Kemudian yang kedua, anna jamil af'al mustaqqatun. Semua fi'il itu mustaq. Baik fi'il itu mustaq dari masdar atau masdar itu mustaq dari fi'il atau setiap dari keduanya itu mustaq dari yang lain. Yang dimaksud mustaq di sini adalah anna bainahuma antara keduanya ada hubungan dalam lafaz dan makna Bukalah maksudnya ahaduma salah satu dari masdar atau fi'il itu adalah asal induk sedangkan yang lain adalah kata Iman dilatil ma'anil mutabayifah sebagaimana makna-makna yang diidofahkan bagaimana al-ubuah, kebapaan, wal bunuah, berkaitan dengan anak ukhuwah persaudaraan minal ini dari dua sisi yang berlainan dan semacam itu ini ada istilah mustaq fi'il itu mustaq nah, dari masdar atau masdar itu mustaq dari fi'il ada istilah kan dalam ilmu nahu fi'il itu mustak dari masdar apakah masdar itu mustak dari fi'il maka beliau katakan yang dimaksud masdar mustak dari fi'il atau fi'il mustak dari masdar itu adalah antara keduanya ada munasabah di antara keduanya itu ada munasabah keterkaitan kecocokan dalam lafaz dan makna bukan yang dimaksud bukan yang dimaksud fi'il itu dari masdar atau masdar itu dari fi'il bukanlah maksudnya salah satu induk yang lain datang bagaimana ma'anil mutabayyifah macam ubuah wa bunuah. kalau ubuah wa bunuah, maka ini hubungannya induk sama cabang bapak sama anak itu hubungannya induk sama cabang bapak induk anak itu cabang minal ini ketika dari dua sisi yaitu bapak sama anak bapak sama anak itu hubungannya induk sama cabang jika tidak ada bapak maka tidak ada anak. Nah, bukan demikian yang dimaksud fi'il itu mustak dari masdar atau masdar itu mustak dari fi'il itu bukan hubungannya bukan induk dan cabang sebagaimana hubungan bapak dengan anak. Namun yang dimaksud fi'il itu mustak dari masdar itu artinya anak bayna mumamunah sebab lafzi wal makna. Artinya antara lafat dan makna antara fi'il dan masdar itu terdapat munasabah, terdapat hubungan, terdapat keserasian, kecocokan dalam di sisi dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Tentu ada penjelasan tambahan dari muhasib ai allati yudafu wa yunsabu ba'duha ila ba'din yaitu Fatil ibni ila al-ab ala anna al-ibna fa'un min al-ab wa ala anna al-as aslun lil ibn wa hadha fi khilaf istiqaq al-fi'li min al-masdar wal aksi fa inna al-istiqaq bainahuma la ya'ni anna ahaduhuma aslun lil akhar wal al wa li munasabatin taqa'u bainahuma ini maksud ma'ani mutadayyifah makna yang dinisbahkan ya makna yang diidofahkan, disandarkan dan dinasabkan sebagiannya kepada sebagian yang lain macam adanya idofah, sandaran atau hubungan antara anak dengan bapak dengan makna bahasanya anak itu cabang dari bapak dan bapak itu adalah pokok induk untuk anak ini dimaksud ma'anil mutabayifah saling berhubungan saling bersandar Nah ini berbeda hubungan antara bapak dengan anak itu beda dengan hubungan fiil dengan Mazda. Wah terdiskilasi ini beda dengan namanya hubungan antara istiqaq antara fiil dengan Mazda. Kita katakan fiil ini mustaq dari masda atau kita katakan Mazda itu mustaq dari fiil maka maknanya bukanlah eh, e, ma'anil mutadhifah fa'inal istirahat karena kesamaan di antara keduanya fi'il dan masdar layaknya tidaklah berarti bahasanya salah satunya adalah induk eh, bagi yang lain tidak pula kebalikannya akan tetapi yang tidak maksud fi'il itu mustaq dan masdar innama limunasabatin faqa'u bainahuma adalah karena adanya munasabah keterkaitan makna dan lafaz di antara keduanya. Bukan eh, mengandung hubungan ya, cabang dan induk bagaimana dalam ma'anil mutabayyitah. وجه بل وجه والوجوه التالية تراه من هذا التقسيم في وضع هذه العلامات untuk النجم bintang قبل كل وجه منها تمييزا لها عن غيرها لأن التقسيمات ستتداخل وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم هذا التقسيم وجوهان aku bedakan nah, penjelasan ini dan penjelasan berikutnya Nah, hal dari pemakaian ini dengan memberi tanda bintang. Ini dari tanda bintang itu bukan dari Syekhul Islam. Tanda bintang itu dari hakik Kepala kuli wajahin sebelum setiap sisi, setiap e, penjelasan. Tamjizan dalam rangka untuk membedakan satu sisi dari anreza dari sisi yang lain karena pembagian ini yang akan disampaikan oleh Syekhul Islam kata kata kalau akan saling terkait dan mu'alif akan menyebutkan tahtaha dan taksim dalam pembagian ini beberapa alasan anal amra Anal amra idza ta'alaqa bismin maf'ulin mustaqin min makna kana makna illatan lil hukmi. Sesungguhnya perintah jika berkaitan dengan isim maf'ul dan isim maf'ul ini diambil dari satu makna yaitu masdar karena makna illatan lil hukmi maka masdar adalah ilah hukum. Kemudian anak jamil af'al mustaqatun. Dan dijelaskan oleh ataupun Islam di poin yang kedua bahasa semua fi'il itu mustaq alama bayanal mu'alif sebagaimana penjelasan mu'alif Anal udul al amri an lafzil fi'lil khasi fihi ila lafzin a'amma minhu maknan labudalahu min fa'idatin Bahasanya berpindah anak udul al amri berpindahnya perintah dari lafat fi'il yang tertentu yang khusus menuju lafat yang lebih luas maknanya maka labuda harus karena satu faedah kemarin telah eh, dicontohkan oleh Syekhul Islam ada orang yang nah dikatakan kepada tuan rumah muliakan tamu namun maknanya adalah berilah suguhan maka di sini kata-kata memilih muliakanlah tamu pasal maknanya adalah berilah suguhan ini adalah udul al-amri an lafzul fil khas ila lafzul a'ama berpindah atau meninggalkan menggunakan kata-kata yang khusus bila makanan Inilah subuhan itu kan kata-kata khusus. Namun seorang yang pem, seorang pemberi perintah itu meninggalkan kata-kata khusus ini kemudian mengambil kata-kata umum. Rumah kita umum. Ini tentu lebuda minta itu, ya maksud dibalik pemindahan apa perubahan pilihan. Kenapa kok milih itu? Tidak langsung ditegaskan. Pilihlah subuhan. kan, tapi kok dipilih rumah tamu itu mesti ada maunya tidak cuma satu hal yang sia-sia tanpa makna anal ilma bil ami yaktadil ilma bil khas wa kadhalika al qasdu anal ilma bil am ilmu tentang satu hal yang umum yang tadi menuntut al ilmu fil khas ilmu tentang satu hal yang khusus kan telah maksud itu akan kita lihat bagaimana penjelasannya kemudian annahu rattabal hukma ala al wasfi bi harfil fa fa ala annahu ilatun lahu min ghairi wajhain di antara cara untuk mengetahui ilah adalah Annahu rattabal hukma 'ala al jika Allah mengkaitkan satu hukum dengan satu sifat biharfil fa dengan didahului huruf fa maka hal itu menunjukkan bahwa sifat itu adalah ilah hukum. Bagaimana kemarin kita sampaikan biasanya di kitab istidak ini akan kita dapatkan banyak pelajaran dan praktek tentang masalah mencari ilah hukum. Fa'ala kulli hal idza amara bi fi'lin kana nafsu masdar fi'li amran matluban lil amir. Fa'ala kulli hal maka kesimpulannya idza amara bi fi'lin jika Allah perintahkan satu perbuatan maka masdar dari fi'il itu adalah perkara yang matluban diperintahkan perkara yang dimaksudkan lil amir oleh yang memberikan perintah maksud dan lahu dan satu hal yang dimaksudkan istakullah adalah kalian bertakwa pada Allah yang ada fi'il ittaqu masdarnya takwa maka takwa adalah satu hal yang dimaksudkan oleh yang memberi perintah wahsinu buatlah baik ihsan di sini ada fiil itu ahsinu masdarnya ihsan maka ihsan adalah satu hal yang matlub Allah yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik Aminu billahi wa rasulih Terimalah kalian pada Allah dan Rasulnya Fa'budullaha Rabbi wa Rabbakum Sembahlah Allah Rabbu dan Rabb kalian wa alaihi fatawakalu dan kepada Allah adalah kalian bertawakal tawakalu ini asal fi'il masdarnya tawakal atau tawakul maka tawakul atau tawakal adalah satu hal yang diperintahkan satu hal yang dimaksudkan Fa'inna nafsa taqwa wal ihsani wal imani wal ibadati umurun matlubatun maksudatun bal hiya nafsul ma'muri bihi maka sesungguhnya takwa, ihsan, iman dan ibadah dan Apakah apakah yang diperintahkan dan dimaksudkan bahkan itulah yang diperintahkan muayyanatan 你的。 la yumkin antapa tidak mungkin dilakukan kecuali ila muayyanatan kecuali tertentu ta'yin maka dengan dengan tertentu yaktarin maka bergandeng biha dengannya dengan eh, muayyana jadi perkara yang tidak dimaksudkan oleh yang memberikan perintah akan tetapi la yumkinul abdu seorang hamba tidaklah mungkin mengerjakan satu perbuatan yang diperintahkan kecuali diiringi perkara-perkara tertentu. Misalnya, Allah berfirman, maka merdekakanlah budak. Maka merdekakanlah budak. Maka ketika Allah mempraktekkan ayat uh, mempraktekkan ayat ini, mempraktekkan ayat ini, maka dia pasti harus mengambil tertentu. Di sini Allah cuma mengatakan merdekakanlah budak orang mau praktek itu mesti dia memerdekakan budak hitam dia memerdekakan budak yang berwarna putih yang berkulit putih jadi perintah yang mutlak itu dipraktekkan harus tetap muayyan ya, harus muayyan ya kan mau di sini perintahnya terserah yang penting merdekakan budak namun prakteknya gimana Ya harus tentu kan ya. Maka dia akan merdekakan budak yang tinggi badannya Nah apakah tinggi itu satu hal yang diperintahkan? Tidak Yang penting budak Kalau budak maka pasti Ida kalau abdu Jika seorang tidak memerdekakan budak Ayat tarin bihadal mutlaki akan berkaitan dengan kemutlakan ini tak yinun hal-hal khusus misalnya budaknya warnanya hitam atau berkulit putih orangnya tinggi atau pendek budak Arab atau bukan Arab dan sifat-sifat yang lain ada yang memerdekakan budak yang berkulit hitam nggak salah ada yang memerdekakan budak yang berkulit putih nggak salah ada yang memerdekakan budak yang tinggi nggak salah ada yang memerdekakan budak yang pendek juga nggak salah kenapa karena al-maksud wal mutlaq wal mustarak. Karena yang dimaksud adalah hal yang mutlak mana itu bro oh ini sehat parah bu nggih selamat mon kan nggih tidak salah karena yang jadi maksud adalah al mutlak al mustaraf adalah budaknya bukan bukan tingginya atau tunggal karena kulitnya adalah titik kesamaan baina hadil muayyanat titik kesamaan di antara hal-hal tertentu tadi Maka tadi kita demikian pula jika dikatakan Bertakwalah kepada Allah dan selisilah Yahudi. Maka yang namanya takwa terkadang adalah dengan melakukan hal yang wajib, yaitu sholat yang wajib atau puasa yang wajib, dan terkadang dengan meninggalkan yang haram berupa kesusuran ataupun zina dan yang lainnya. Fakhususu dalikal fi'li maka kekhususan fi'il itu tidak takolah fi taqwa jika masuk dalam kalimat takwa tidaklah menghalangi masuknya hal yang lain maksudnya itakullah wa khaliful yahud khaliful yahud itu termasuk takwa namun ini tidak menghalangi ya, itakullah wa khaliful yahud seandainya ada ada perintah ya, ada nas ada dalil yang bunyinya itakullah wa khaliful yahud Nah, kita lihat bahasanya khaliful Yahud menyelisih Yahudi itu bagian dari takwa. Akan tapi ini bukan berarti menyebabkan makna takwa itu jadi sempit yaitu hanya menyelisih Yahudi. Ini tidak menghalangi mas masuknya hal-hal selain menyelisih Yahudi dalam makna takwa. Maka termasuk itakullah dalam hadis ini, dalam dalil ini, seandainya ini ada misalnya dalil ya, perintah untuk meninggalkan zina, untuk melaksanakan sholat, untuk menjalankan puasa wajib dan seterusnya. Termasuk dalam ittaqullah. Wa khaliful Yahud dan termasuk dari takwa adalah menyelisih Yahudi. Maka digandengkannya khaliful Yahud dengan Itakullah itu tidak membatasi Itakullah dengan khaliful Yahud. Bahwa sudah legal fi'li maka kehususan fi'il itu yaitu khaliful Yahud tidak terhalang takwa jika dia adalah termasuk bagian dari takwa tidaklah menghalangi masuknya makna yang lain. Maka itakuloh tetap maknanya luas. Mengerjakan sholat wajib, puasa wajib, ya, meninggalkan zina, meninggalkan mencuri dan seterusnya. Termasuk dari takwa adalah wakhaliful yahud. Maka adanya kalimat khaliful yahud tidaklah membatasi, menyempitkan makna itakuloh di awal dalil Faidah ya maka jika si pergoi ada seorang melakukan zina kemudian kita katakan kepada dia istighfarlah bertakwalah kepada Allah maka makna istighfarlah itu adalah tetap amran perintah pada orang itu untuk melakukan takwa secara umum dan termasuk di dalamnya khusus tilka takizalika zina dan termasuk di dalamnya adalah hal yang khusus yaitu meninggalkan zina karena e, masalah zina ini menjadi sebab kita mengatakan kepadanya takwalah kepada Allah dalam berbuat zina kita katakan itakilah maka maknanya adalah bukan hanya perintah untuk meninggalkan zina namun untuk bertakwa secara umum dan termasuk di dalamnya adalah meninggalkan zina. Di anna sabab lafzul am la budda ayat fihi. Karena sebab lafaz am tidak boleh tidak harus masuk atau harus masuk dalam bagian lafaz am. Oleh nah, karena itu para ulama mengatakan meskipun kaidahnya al-ibratu bi ummi lafzi tapi khusus sabab yang namanya pengambilan hukum dalam dari Quran dan hadis itu dengan keumuman lafaz dan tidak dengan kekhususan sebab akan tetapi sebab itu mesti masuk dalam fatwa sebab itu mesti termasuk dalam fatwa katakan li'anna sabab lafzil am la budda ayat khulafihi. Karena sebab munculnya perintah yang bersifat umum itu harus termasuk bagian dari perintah umum. Ini. Ada orang berbuat zina kemudian kita berikan perintah ittaqillah maka meninggalkan zina termasuk dalam makna ittaqillah namun makna ittaqillah bukan hanya menyempit cuma dengan meninggalkan zina Nah, kembali bahkan masalah menyelisih Yahudi dan masalah eh, mengubah warna uban. Karena lika idza Demikian juga jika dikatakan Yahudi dan Nasrani tidaklah mengubah warna uban mereka fakhalifuhum maka selisihlah mereka maka fakhalifuhum di sini menunjukkan dicari eh, disyariatkannya masuknya meneliti Yahudi secara umum sebanyak sisi-sisi untuk menjelaskan itu di antaranya adalah dari kaidah tadi Pakolikum di sini adalah lapat am sebab ini dikatakan awalnya adalah Israel Yahud dan Nasara Yahudi dan Nasara tidak mengubah Tuhan maka dikatakan Pakolikum maka khalifuhum ini maknanya bukan hanya masalah ubah namun umum. khalifuhum artinya ya selisih Yahudi, selisih Yahudi dan Nasrani secara umum. Tidak karena dikaitkan dengan masalah uban, kemudian khalifuhum itu cuma perintahnya adalah masalah uban saja. Meskipun masalah uban itu masuk dalam hal itu. sebagaimana tadi dalam berbuat zina kita katakan itakillah makna itakillah adalah bertakwa pada Allah secara umum termasuk di dalamnya masalah zina bukan berarti maknanya cuma hanya masalah zina saja maka demikian juga di sini nanti ada lafat umum yang nanti katakan berkaitan dengan masalah uban berkaitan dengan masalah uban dapatkan hal itu. Selisih, Yahudi dan Nasrani. Ini bukan berarti menyempitkan makna perintah untuk meneliti Yahudi dan Nasrani hanya pada masalah uban. Meskipun masalah uban itu masuk, pasti masuk dalam Nah, Karena itu karena ambon fi umumil mukhalafah. Maka fakhalifuhum adalah perintah untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani di umum secara umum. Dahilan fi termasuk di dalamnya meneliti Yahudi dan Nasrani bisa berilih ya dalam masalah mengubah jenggot yang berubah karena masalah jenggot dan mengubah ubahan ini sababullah bil am adalah sebab munculnya lafaz umum sababu dan sebabnya ini cuma mau eh, pokoknya intinya itu mau mengambil hadis di hukum itu adalah nas yang menunjukkan perintah untuk meneliti Yahudi dan Nasrani orang kafir dalam semua ciri khas ini maksud pokok ini adalah dalil-dalil usul yang dia pakai untuk menjelaskan hadis Wasapa dan sebabnya anal fi'la bacanya fi'il dijelaskan di footnote yaitu fi'il mukhalafah dalam hadis wa fuhu Fihi umuman wa islah namanya fi'il itu mengandung makna makna umum dan mutlak lafziyun wa maknawiyun secara makna dan secara lafaz bahwa if ayatibul ubi maka wajib dipenuhi wahudu ala sababin dan keluarnya lafat ini, fi'il ini karena sebab tertentu yaitu masalah uban yujibu ayakuna dakilan fihi ya yang me mengharuskan sebab itu masuk di dalamnya itu uban itu pasti masuk di dalam eh, masalah eh, dalam masalah dalam perintah khalifuh namun itu layamna ayakuna ghairuhu dakhilan fihi. dalam menghalangi makna selain masalah uban itu masuk di dalam. Wainkilah jika ada yang bertanya Bahasanya lafat umum itu menghalangi selain sebab itu masuk di dalamnya atau putus. Ai kaunul amri bil mukhalafati ja'a huna li ajli sabri la yamna'u ayakuna yakuna ghairu sabri min haddi ahli kitab dakhilan fi umumil amri bil mukhalafah. Perintah untuk menyelisihi di sini, ja'a huna di sini liajli adalah karena masalah mengubah uban. Ini tidaklah yang nak menghalangi masalah selain mengubah uban min hadi ahli kitab yang merupakan ciri khusus ahli kitab dahilan termasuk dalam keumuman perintah untuk meneliti ahli kitab. Fa'inkila nah, maka tidak ada yang bertanya Bahasanya lafat umum itu kita batasi pada sebabnya Karena keumuman di sini adalah menjadil makna dari aspek makna Yakbal minataksir maka tidak menerima pengkhususan Sebagaimana uh, umum lebih keumuman lafat itu menerima pengkhususan Fa'inkila maka jika dikatakan al-amru fil mukhalafah perintah untuk menyelisihi la amrun bil haqiqatil mutlaqati adalah perintah dengan sesuatu yang mutlak dan sesuatu hal yang mutlak la umum masih tidak ada keumuman di dalamnya. Bal yakfi fihi bahkan cukup di dalamnya al mukhalafah menyelisihi isi amrin ma dalam satu perintah saja, satu hal saja. Wakadhalika demikian pula sa'iru mayat kuruna semua yang mereka sebutkan. Famin aina iktada dalikal mukhalafatu fi ghairi tilkal fi'li mu'ayyan. Famin aina maka dari mana alasan iktada dalika Hal itu menuntut al-mukhalafa untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani fi ghairi dzalikal fi'lil muayyan pada selain perbuatan tertentu yang disebutkan yaitu masalah e, mubah. Jadi ada dibahas yang nam fi'il itu yufidul isah bukan yufidul isah. ya itu yufidul itlaq tidak yufidul umum nah kalau kalau yufidul itlaq itlaq itu apa nah, mutlak itu apa bedanya dengan umum dia cuma satu saja ya satu satu saja terserah namun satu saja terserah namun satu saja itu itu lapak mutlak itu itu satu itu satu saja namun terserah tidak semua beda dengan umum beda dengan umum kalau umum itu semua semuanya kalau mutlak itu nah, umuman ya namanya ya itu cuma satu namun terserah siapa nah ini fakhalifuhum ini fi'il dan fi'il yufidul idrak maka cuma satu kok bagaimana kok bisa dimaknai umum dari alasannya hadza su'alun qad yuridu ba'dul mutakallimin fi amatil af'alil ma'muri biha wa yulabbisuna biha 'ala al-fuqaha Untuk maka aku katakan pertanyaan ini disampaikan oleh sebagian ahli ilmu kalam dalam amatul af'al dalam semua fi'il-fi'il yang diperintahkan wa yulabisuna ini adalah fuqaha dan mereka membuat kerancuan dengan pertanyaan tadi kepada para pakar fikih wajahku min wajahain maka jawabannya adalah dari dua sisi kedua alasan untuk membantah untuk mendudukkan masalah ini disebut tiga Al-wajhul awal datarahul mu'alif huna wal wajhu tsani sisi yang pertama disebutkan oleh mu'alif di sini. Namun al-wajhu tsani itu tidak disebutkan dan dijelaskan oleh muhakkik wa al-umumun makna adalah keumuman makna yaitu anal mukhalafah bahasanya mukhalafah itu adalah isim mustaq fa inama umiro biha limakna kauniha mukhalafah maka diperintahkan adalah karena statusnya sebagai satu perbuatan eh, ya, karena menyelidiki, karena dengan maksud untuk menyelidiki. زعم أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون الأموم فيها من جهة أموم الكل لأجزائه لا من جهة أموم الجنس لأنواعه فإن, أم فإن الأموم ثلاثة أقسام أموم الكل لأجزائه وهو ما لا يشتك في ما لا يشتك في الاسم العام ولا آه، أفرده على جزئه عموم الجميع لأفرده وهو ما يسلك فيه أفرد الاسم العام على أحاته عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يسلك فيه نفس الاسم العام على أفرده Maka jawaban yang pertama takwa dan menyelisihi dan semacam itu adalah isim dan fi'il yang mutlak. Qad yakunul umuma fiha maka boleh jadi ada makna umum di dalamnya yaitu umumul kulli li ajza'i keumuman sesuatu yang e, keseluruhan untuk bagian-bagiannya bukan keumuman jenis untuk anggota bagian-bagiannya beliau jelaskan yang namanya umum makna umum itu ada tiga macam. kita akan jelaskan satu-satu ada kan umum kulli li ajza'i keumuman sesuatu untuk bagian-bagiannya bahwa malah suku fihi ismul am Ini sesuatu yang tidaklah cocok untuknya isi yang bermakna umum wal tidak pula bagian-bagiannya untuk juzihi anggota-anggotanya ini akan diberi contoh kemudian yang kedua umumul jami li afrodihi keumuman al-jami di ini sesuatu yang umum untuk anggota-anggotanya definisinya mayas dukufi afrodul ismil am cocok dan berlaku untuknya anggota-anggota isim umum untuk bagian-bagiannya yang tiga umumul jinsi li anwa'i ada jenis ada nau jenis lebih luas daripada nau namun nao itu mengandung satuan-satuan lagi makhluk hidup dan manusia makhluk atau makhluk hidup ada benda mati maka makhluk itu jenis makhluk hidup itu mau makhluk hidup masih ada lagi anggota bahwa mayat yasbiku fihi nafsul ismil am al afratihi yaitu sesuatu yang berlaku padanya nafsul ism, ismil am ala afratihi cocok untuknya isim yang umum untuk satuan-satuan kalau nggak pakai contoh untuk sekali kita lihat gambarnya yang pertama umumul kulli li ajzaihi فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى فارسلوا وجهكم فإن اسم الوجه يؤم الخط والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه بانتفاء المسمى بانتفاء الجزئي ya. yang pertama adalah umumul kulli li ini berlaku untuk tiga hal ya untuk benda untuk fi'il dan untuk sifat untuk benda contohnya tentang ayat wudhu basuhlah wajah kalian maka kata-kata wajah itu umum itu luas ya umum mencakup al-haq tipi wal jazil mencakup pelipis pelipis kanan pelipis kiri wal mencakup dahi jidat maka kata-kata wajah ini punya bagian yang banyak pipi dari pelipis semua masuk wajah bibir hidung masuk wajah maka dia lafaz umum maka dia umum namun umumnya umumul kulli li ini wa wahidin min al hadhil namun masing-masing dari bagian wajah ini pipi misalnya laisa wal wajhu itu bukan wajah wajah itu umum masuk dahi, pelipis dan pipi. Namun pipi bukan wajah, dahi bukan wajah, pelipis juga wajah. Itu wajah jika dijadikan satu kesatuan. Wakulun min hadil ajza maka setiap dari bagian-bagian ini bukalah wajah. Maka jika ada orang yang membasuh ketika wudhu cuma membasuh bak hadil saja salah satu dari bagian-bagian wajah itunya saja misalnya dan dia pun harus lil wajib maka dia tidak melaksanakan perintah yaitu membasuh wajah kenapa lintifa ilmu sama karena nama wajah itu hilang bintifa itu ini dengan hilangnya satu bagiannya kalau orang itu membasuh semua bagian wajahnya kecuali dahinya maka dia tidak dikatakan membasuh wajah hilanglah nama wajah dengan hilangnya satu bagian itu dia basuh seluruh, seluruh bagian wajahnya kecuali pipi kanannya maka tidaklah orang dikatakan membasuh wajah kenapa? lintifa ilmu sana lintifa itu. karena nama wajah itu hilang disebabkan hilangnya satu bagian dari wajah itu namanya umumul kulli ini apa tadi definisinya malaya sukufi ismul am wala afraduhu ala juz'ihi lah satu isim yang maknanya umum namun nama umum ini tidak berlaku untuk bagian-bagiannya ya, pipi tidak bisa disebut wajah dahi tidak bisa disebut wajah kening tidak bisa disebut pelipis tidak bisa disebut wajah namun wajah adalah kesatuan ini tadi untuk ayan untuk benda Wakadali kafir sifat wal af'al Dan ini juga berlaku untuk sifat dan fi'il Ida kila Salli wasalah rakatan wa khawaja salamin Au kila sum Fasoma da yamin lam yakun mumtasilan lintifai makna salatil mutlaqati wa sawmi mutlaqi wa kadhalika idza qila akrim hadha rajula fa at'amahu wa darabahu lam yakun mumtasilan di anal ikrama al mutlaqa yaqtadi fi'lama yusiruhu wa tarkuma yasu'uhu Demikian juga ini berlaku untuk sifat dan perbuatan. Contoh, jadi jika dikatakan sholat, lalu ada seorang ada seorang yang diperintahkan sholat, sholat lalu dia sholat satu rakaat dan dia keluar dari sholat tersebut tanpa pakai salam. Kan saya takbiratul ihram kan sholat bagian dari sholat. Oh, bukan dia, itu kan sudah ini enggak pakai. Kemudian dia keluar dari sholat tanpa salam dia tinggalkan satu bagian satu saja bagian salam dia tinggalkan satu bagian maka hilanglah sholat terus dia bawa dia bagaimana wajah tadi dia basuh semua kecuali pipi kirinya maka tidak dikatakan membasuh wajah dia melakukan semua pekerjaan sholat kecuali yang terakhir salam maka maka tidaklah disebut orang ini mengerjakan sholat maka kata-kata sholat itu umumul kulli li itu atau dikatakan puasa kalau dia puasa setengah hari lam yakun mumtasilan maka dia tidaklah dinilai mumtasil taat melaksanakan perintah karena apakah yang namanya puasa itu dari terbit saja ya, bagiannya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari jika dia cuma ambil setengah bagiannya maka tidak disebut puasa Intifai makna sholat karena hilanglah makna sholat yang mutlak dan puasa yang mutlak. Karena puasa harus mutlak, harus sampai selesai. Yang namanya sholat harus mutlak dari takbiratul orang sampai salat. Semuanya dikerjakan kecuali salam tidak disebut sholat. Nah, demikian pula jika dikatakan, muliakan orang ini, layani orang ini, muliakan. Lalu fa'at'amahu lalu diberi makan, namun wadrobahu juga dipukuli. Diberi makan namun dipukuli. Apakah dia melaksanakan perintah untuk memuliakan? Kita lihat pun muntafilan. Ya tidaklah dikatakan melaksanakan perintah. Karena ikram mutlak yang namanya ikram definisi si ikram adalah yang tadi menuntut untuk melakukan satu hal yang menyenangkan orang yang dimuliakan dan meninggalkan hal yang menyusahkan dia. Jika dimakan namun dipukul, nah, ini tidak ikram. Yang namanya ikram tidak diganggu dan diberi kebaikan, diberi makan, diberi kebaikan dan tidak diganggu, tidak dipukul. Kalau dipukul, nah, diberi makan namun dipukul, nah, itu tidak karena ikram di sini umumul kulli li ajzai. You know, ikram itu mengandung dua hal yaitu perbuatan melakukan perbuatan yang menyenangkan dan tidak melakukan perbuatan yang menyusahkan orang yang dimuliakan. Kalau qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, contoh penerapan untuk hadis. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia muliakan tamu. Kalau at'amahu maka seandainya tuan rumah itu cuma memberi makan sama tamunya, atau kifayah di sebagian dari kecukupannya. Dia punya tamu kemudian disuguh makanan nasi dua sendok padahal lapahnya nggak ketulungan ya, dikasih makan nasi disuguhi nasi dua sendok nah, sendok teh lagi cuma diberi makan bakso kifayah sihi. watar kau jaihan sehingga dia biarkan tamu itu masih dalam posisi lapar itu cuma dua sendok seharian nggak makan sore hari mertamu cuma dikasih dua sendok sehari ya makan maka lam yakun mukriman lahu maka tuan rumah ini sepatutnya tidak memuliakan tamu bintifai kenapa bintifai adzail ikram karena hilangnya untuk penghormatan salah satu untuk penghormatan kan suguhan itu belum matah. Namun kebut, uh, eh, tuduhan yang diberikan jauh dari kadar mencukupi nah, ini bilang untuk penghormatan. Gak boleh orang ngomong ikram aku kaku mutlak. Ikram itu kan mutlak. Falyukrim daripahu ini fi'il. Yufidul itlak. Orang gak boleh mengatakan yufidul itlak. Ini tidak boleh orang mengatakan ini dengan Ukraine bukan PL yang saya hanya dalam ilmu usul fikih PL itu yufidul ifrat kita yufidul umum orang tidak boleh ngomong di sini kalau Ukraine dari tahu itu ikram itu PL dan yufidul mutlak maka yang namanya mutlak itu kan cuma eh, yahsal bisa didapatkan bid'ah miluk kematian meskipun dengan memberi makan satu suap nggak bisa nggak boleh orang mengatakan demikian ya saya beri kasih makan satu sendok berarti saya sudah dikompang nggak bisa memang itu lapat memang itu dulu mutlak akan tapi ada sisi umumnya yaitu umumul di li kembali kepada masalah menyelidiki tidak nafas lantas kada lika ida kola khalikuhu al mukhalafatul mutlaqatu tunafil muafaqata fi ba'dil asya'i wa fi aktsariha ala tawhid tasawi bi anna al mukhalafatal mutlaqata diddul muafaqatil mutlaqati fayakunu al amru fi ahadihima nahyan 'anil akhar wa la yuqalu idza fi syai'in ma faqad hasalatil mukhalafatu kama la yuqalu idza wafaqahu fi syai'in ma faqad hasalatil muwafaqatu Maka demikian juga ketika Nabi mengatakan selisihlah Yahudi dan Nasrani. Ini si, ini fi'il. Fal mukhalafa al mutlaqa maka meneliti yang mutlak itu bertentangan dengan uh, eh, muafakoh mencocoki meskipun cuma dalam sebagian perkara atau dalam mayoritas perkara alat tauhid kita kawi dalam bentuk 50% 50% karena menyelisih secara mutlak itu kebalikan dari mencocoki secara mutlak maka perintah salah satunya adalah larangan untuk yang hal yang lain maka khalifuhum selisih selisih Yahudi dan Nasrani tidaklah cukup orang itu dikatakan melaksanakan perintah ketika meneliti Yahudi dan Nasrani dalam satu masalah dia harus meneliti Yahudi dan Nasrani dalam semua masalah dalam semua ciri khusus mereka karena meneliti di sini adalah umumul kuli liajzaihi maka semua ciri khusus itu adalah bagian dari mukhalafah semua ciri khusus itu bagian dari mukhalafah satu saja semuanya diselisih semua perkara Yahudi diselisih namun satu disatafi itu tetap mukhalafah itu tetap berarti tidak melaksanakan mukhalafah atau setengah-setengah Yahudi cuma banyak punya banyak ciri hak. 50 persennya di tetapi 50 persennya diselisih ini pun tidak dikatakan orang ini melaksanakan perintah untuk meneliti. Yahudi wala yukalu tidak boleh orang itu ngomong tidak khalafa apa syai'in ma jika seorang itu sudah menyelisih Yahudi dan Nasrani dalam satu masalah fakat hasilan mukhalafah maka dia telah dikatakan memiliki Yahudi dan Nasrani. Bagaimana tidaklah bisa dikatakan tidak wafakoh bisa syai'in jika seorang itu mencocoki Yahudi dalam satu masalah tidaklah kita katakan orang ini adalah eh, mencocoki Yahudi muafakoh. kita katakan orang ini muafakoh dengan Yahudi. intinya wasiru dalika al farqu baina mafhumi lafzil mutlaq wa baina al mafhum mutlaq min al lafzi fa inna lafza yusta'mal mutlaqan wa muqayyadan gimana bedanya tadi pemahaman yang benar dan yang tidak benar tadi siru dalika rahasianya adalah perlu dibedakan antara mafhumul lafzil mutlaq dan mafhum mutlaq min al harus dibedakan antara mafhum lafzi al mutlak mafhum lafaz mutlak dan al mafhum al mutlak min al lafzi inna lafza karena lafaz satu lafaz bisa digunakan mutlak dan bisa digunakan mufayyad supaya orang supaya orang itu tidak salah paham sebagaimana tadi definisi satu saja sudah melilisi sudah melaksanakan maka perlu membedakan antara mabum lapar yang mutlak dan mabum mutlak dari lapar dengan mafhum mutlak dari lafaz kalau mafhum e, mutlak dari lafaz cuma satu mafhum mutlak dari lafaz itu cuma satu contohnya apa fatah riru rokobah fatah rokobah itu mutlak cukup satu Nanti mafhum mutlak dari lafaz beda dengan ma'bum lafat yang mutlak ini boleh jadi umum karena umumnya umumul kulli la ajza'i